Anda TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أمرنا بمحاسبة أنفسنا فقال, فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الكيس من دان نفسه وعلم بما بعد الموت الكيس من دان نفسه وعلم وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan pada kita untuk duduk di majelis yang penuh berkah ini untuk kita mengkaji dan membahas mempelajari dan memahami akan hakikat kehidupan ini dan juga bekal yang harus kita persiapkan untuk hari esok kita ingin membenahi diri memperbaiki jiwa. Kita ingin meraih kebaikan dan kemuliaan. Semua itu tentu tidak cukup sekedar berangan-angan. Tapi kita harus berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang akan membawa kepada kemuliaan itu. Alhamdulillah. Allah mudahkan urusan kita Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu majelis ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri dan untuk kita manfaatkan kepada hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Salam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diketahui bahwa berapa menit ke depan kita akan berbicara tentang salah satu dari ibadah yang sangat mulia bahkan merupakan salah satu dari resep asyar'in nabawi untuk mensucikan hati kita karena di zaman sekarang ini Manusia banyak yang sakit hati Manusia yang banyak sakit jiwanya Banyak hal Banyak penyebab Yang Menjadikan mereka Merintih kesakitan Bahkan Mereka merasakan Bermacam tekanan batin dan jiwa Kendati hal ini diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui dan merasakan hal itu. Tapi banyakkan manusia lah ya alamun banyak di kalangan mereka tidak mengetahui mereka sedang dihadapi atau sedang merasakan sedang menghadapi penyakit yang sangat berbahaya. Maka mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hati kita merupakan salah satu pembahasan yang hendaknya selalu kita perhatikan. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kita ini diciptakan atau penciptaan diri kita dari dua unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah fisik dan yang kedua adalah rohani. Dan unsur yang terpenting dari kedua tersebut adalah unsur rohani. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang muhasabatun nafs. Tentang introspeksi diri. sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita yang mereka merupakan atiba'ul qulub dokter-dokter hati dan jiwa maka kalau kita sakit hati dan jiwa jangan pergi ke dokter dokter fisik atau jangan cari pengobatan dengan pengobatan ya medis atau pengobatan fisik keliru kita. Siapapun dokter yang akan didatangi tidak akan bisa memberi jawaban tentang hal itu. Maka carilah dokter-dokter jiwa. Itulah para ulama. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan Alkitab wal hikmah dan mensucikan jiwa manusia. Qad Allahu alaihim ib'ath bihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka juga yang mengajarkan kepada mereka membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah mensucikan jiwa mereka dan juga mengajarkan kepada mereka al-hikmah itu ilmu dan sunnah Bapak-Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita berbicara tentang muhasabah, muhasabatun nafs itu bahasa Arabnya muhasabah. Mungkin bahasa kitanya adalah introspeksi jiwa kita ingin menimbang-nimbang diri kita. Kita ingin menghitung-hitung diri kita. Kita ingin menanyakan tentang perihal dan kondisi diri kita. Kita ingin mengetahui sisi kelebihan dan sisi kelemahannya di dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ketahuilah bahwa jiwa manusia ini atau dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jiwa itu terbagi pada tiga Ada jiwa an-nafs Al-lawamah Wala uqsimu bin nafsil lawamah Kata Allah Aku bersumpah dengan jiwa yang al-lawamah Yang selalu mencela Al-Lawwama yang selalu mengkritisi dirinya itu Lawwama dan yang kedua al nafsu al-ammarah bisu inna nafsa la ammaratun bisu sesungguhnya jiwa itu selalu menyeru dan mengajak pada kejahatan dan yang ketiga An-nafsul mutmainnah Jiwa yang tenang Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Rabbmu Urji'i Ila Rabbiki radiyatan mardiyah Dengan penuh keridoan dan diridhai Kata para ulama Ketiga jenis dari jiwa tersebut dinamakan dia lawamah karena dia yang selalu mencela dan juga mengkritisi dirinya kalau dia berbuat atau kalau dia berbuat kejahatan dia mengatakan wahai jiwa kenapa kamu melakukan hal itu dia mencela dirinya atau bila dia berbuat kebaikan juga selalu mengkritisi wahai kamu tidak optimal dan melakukan kebaikan sebagian daripada penjelasan para ulama seperti itu makna lawama jadi dalam kebaikan dan kejelekan jiwa yang kedua itu al atau bisu jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan yang sedang didominasi oleh hawa nafsu maka apa yang dilarang oleh Allah itu yang paling disenangi kan begitu karena jiwa tersebut ya di antara sifatnya adalah mengajak pada kejahatan. Dan jiwa yang ketiga adalah yang tenang, yang khusyuk, yang mulia. Dia jiwa yang selalu tenang. Kenapa? Karena jiwa tersebut bersemi dengan keagungan dan kemuliaan yang ada yang telah bersemi kemuliaan dan keagungan yang telah bersemi dalam jiwa tersebut. Pandangannya tembus kepada dunia kepada akhirat. Karena banyak pandangan manusia di dunia ini hanya sebatas pandangan dunia. Tidak lebih dari itu. Dia hanya melihat, menilai sebatas duniawi dan materi. Dan jiwa yang mutmainnah ini pandangannya lebih jauh ke depan. Pandangannya melebihi pandangan hati manusia yang pernah mencintai dunia ini. Pandangannya jauh ke depan yaitu akhirat kelak. Pandangannya jauh untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan keagungan dan kemuliaannya maka jiwa yang selalu tenang rahmat karunia keagungan dan kemuliaan kecintaan awakal, kehusukan itulah yang berseni di dalam jiwa tersebut Bapak Ibu sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala lalu jiwa di antara sifat jiwa tersebut jiwa atau bisu yang menyuruh pada kejahatan ya Bagaimana kita mengobati penyakit jiwa itu? Maka Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Menjelaskan di dalam kitabnya Iwathatul Dalam Dan pembahasan ini Saya ringkas Dari kitab tersebut dengan bahasa yang lebih disederhanakan dan juga makna kesimpulan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin poin-poin penting yang disimpulkan dari pembahasan tersebut. Kata beliau, ini tolong kita pahami perkataan Imam Ibnu Qayyim ini. Dan Imam Ibnu Qayyim Bapak Ibu sekalian dikenal dengan dokter fisik dan jiwa. Subhanallah luar biasa. Dia memiliki kitab yang yang menjelaskan tentang ya eh, pengobatan medis secara apa dengan resep Nabi kan begitu tibun nabawi. Dan beliau juga menulis kitab yang membahas tentang penyakit jiwa dan resep ya syar'i nabawi untuk penyembuhannya. Maka kita mengenal kita beliau yaitu ad-da'u wad-dawa, obat dan penyakit dan begitu. Dan dalam banyak kesempatan di karangan atau karya-karya beliau juga beliau menyebutkan ya, penyakit psikis kejiwaannya itu dan juga bagaimana solusi dan pengobatannya. Beliau menjelaskan Kata beliau, al maksud dalam kitab ini Dikru maradil qalb istilahin nafsul ammarah. Yang dimaksud dalam pembahasan ini kata beliau setelah beliau bicara tentang masalah penyakit hati dan jiwa adalah bagaimana mengobati hati yang telah didominasi oleh al-ammaratu bisu. Hati yang telah didominasi diselimuti oleh jiwa yang selalu mengajak pada kejahatan. Apa kata beliau? Walahu ilajan. Ada dua obatnya. <clears throat> Obat yang pertama kata beliau muhasabatuha dan yang kedua wa mukhalafatuha. Obat yang pertama muhasabah yaitu mengintrospeksi diri jadi jiwa yang amarah itu bisa terus kita introspeksi. Ya. Terus kita pantau. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Terus diperhatikan. Ya. Dan yang kedua Tuhan yaitu menyelisih keinginan ya, jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Jadi jangan dituruti. Karena jiwa itu mengajak pada kejahatan jangan ditiruti, stop, dibatasi, bahkan diputus. Ya. Karena kalau dituruti, kalau diikuti, kalau terus diberi peluang untuk melakukan hal-hal yang tercela itu maka jiwa dan hati akan binasa, akan sakit. Beliau melanjutkan wahalaku al-qalb min ihmali muhasabatiha kebinasaan dan kehancuran hati itu bagus yang tolong diperhatikan ini ya kita tidak ingin hati ini binasa tidak ingin hati ini celaka dan sengsara kata beliau al qalb min ihmali muhasabatiha kebinasaan hati ya, sengsaraan jiwa itu adalah dengan meninggalkan mengintrospeksi diri dan jiwa itu. Dan wa hawaha, mengikuti seleranya dan mengikuti keinginannya. di semua apa yang dikandaki hati jiwanya amal atau bisu itu dirinya yang mengajak pada kerja itu terus diikuti. Ini kata beliau merupakan ya sebab sakitnya hati, binasanya jiwa seseorang sehingga ya hati tersebut menjadi tempat apa? Tempat berkumpulnya di sana bermacam penyakit ya. Tempat berkumpulnya bermacam virus yang merusak hati tersebut. Lalu Bila hati telah rusak, apa yang terjadi? Maka semua kehidupan ini akan rusak dan tidak bermakna sama sekali. Dia punya kedudukan, dia punya harta, dia punya istana, dia punya tahta, ya bermacam yang dia miliki di dunia ini tapi juga dia tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman itu. Karena itu tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang dia miliki. Dan itu fenomena hidup. Kalau kita ingin mencari bukti ya, tentu Bapak Ibu sekalian lebih tahu tentang bukti dan ya yang menjelaskan akan kebenaran yang diutarakan oleh Imam Ibnu rahimahullah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memerintahkan kita untuk apa? mengintrospeksi diri. Ya, muhasabah muhasabatun nafs. Jadi muhasabatun nafsi ini itu bukan amalan atau kegiatan atau ritual akhir tahun tidak ya. Karena mungkin orang yang berbisnis, orang yang berdagang, punya perusahaan atau proyek yang lain-lainnya, dia akan ya, ada buka tutup buku dan buka buku kan begitu. Di akhir tahun atau di akhir bulan dia melakukan ya perhitungan. Ya. Kemudian dihitung berapa keuntungan, berapa kerugian, berapa omset dan seterusnya, kan begitu karena dia tidak mau rugi. Kalau ada kekurangan, dia ingin melengkapi. Begitu. Nah, kalau jiwa nggak cukup seperti itu. Bahkan kata para ulama ini merupakan amalan harian kita. Setiap hari kita harus melakukan. <clears throat> harus mengintrospeksi diri. Ya. Baik terhadap amalan atau hari yang telah berlalu atau hari yang akan kita hadapi. <clears throat> Mohon maaf, saya minum dulu. Sudah. Jadi kata para ulama, muhasabatul nafs ini dilakukan terhadap hari yang telah berlalu dan apa yang akan kita hadapi sebagaimana akan dijelaskan nanti kiat-kiat muhasabah nafs. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat yang di muqaddimah yang saya bacakan tadi kalau Allah Azza wa Jalla perintah ini ayat dan hadis atau dalil yang memerintahkan kita untuk muhasabah nafs. Kalau Allah Azza wa Jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa setiap jiwa memperhatikan ya, mempersiapkan atau memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Sedikit kita berbicara tentang kalimat Al-Quran di sini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat wal tambur hendaklah memperhatikan ya. bukan sekadar melihat baru sekedar melihat belum tentu memperhatikan. Ingat itu. Dia lihat, kamu lihat lihat udah, tapi tidak diperhatikan. Tapi kalau waltanzur nazar ya memperhatikan itu dia melihat dan mencermati dan memperhatikan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal tanzur, maka hendaklah jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan atau apa yang dia siapkan untuk hari esok. Dan ini tidak akan mungkin kecuali kita ya melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri. Wahai jiwa, apa yang telah kamu lakukan? Wahai jiwa, apa yang telah kamu tinggalkan? Wahai jiwa, apa yang akan datang yang akan kamu lakukan? Kan begitu. Nah, kemudian bertakwalah kepada Allah dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini kata para ulama dalil yang mewajibkan kita untuk melakukan muhasabah nafs. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya, sebelum saya lupa menyampaikannya. Kita ini di awal tahun Hijriah. Ya. Dan telah meninggalkan setahun ya berlalu 1436 dan sekarang 1300 1437 Ini kesempatan bagi kita. Allah masih memberikan hidup ya, memberikan umur bagi kita. Maka mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk membenahi jiwa dan memperbaiki hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang menjelaskan tentang muhasabatun nas perintah untuk muhasabatun nas. Begitu juga Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Menjelaskan tentang hal ini Dalam hadis Yang Diriwayatkan oleh Imam at Dan hadisnya Hasan قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان Kata Rasulullah SAW al kayis Orang yang Baik Orang yang mulia Orang yang beruntung Orang yang pintar Orang yang cerdas Itu bisa diartikan ya Kalimat kayis tadi Adalah orang yang dana nafsa Orang yang selalu introspeksi dirinya dan nafsu itu hasabahu. Kemudian setelah dia introspeksi diri, dia beramal. Ya, beramal wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk negeri akhirat, untuk kehidupan setelah kematian. Adapun orang yang dungu, orang yang jelek, orang yang lemah, orang yang jauh dari kemuliaan. Ya. Orang yang andir atau kelima-kelima yang semakna dengan istilah itu. Kata Nabi wal ajiz yaitu orang yang atba'a nafsuhu hawa. Jiwanya itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia tidak mengintrospeksi Sebagian menjelaskan Ibnu Qayyim tadi Ya Kemudian Hanya berangan-angan kepada Allah Dia tidak beramal Tidak berusaha Mengikuti hawa nafsunya Ya. Kemudian dia tidak beramal, tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan amalan sebagai bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ber, tidak berusaha. Ya. Tidak berusaha. ini lama anak tamanna 'ala Allah aman, hanya berangan-angan. Tidak ada manusia di dunia ini hanya berangan-angan saja kerjanya. Dia tidak beramal, tidak berusaha. Ingin orang yang banyak Dia berangan-angan Seandainya saya memiliki ini Seandainya saya menjadi orang begini Seandainya orang menjadi yang mulia Tapi dia tidak berangan, Tidak berusaha nah, Ini bertentangan dengan Hukum takdir dan syar'i Allah mentakdirkan salah satu harus dengan sebabnya Begitu juga dalam syariat Jadi Bapak Ibu sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalil yang mewajibkan kita untuk mengintrospeksi diri. Kalau kita lihat juga bagaimana perkataan ulama salaf, ya para ulama ulama yang menjadi panutan kita generasi terbaik umat ini, mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Mewasiatkan kita untuk melakukan muhasabah nafs. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam perkataan beliau yang perlu kita cermati pada kesempatan kali ini. Qala radhiyallahu an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawma. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Yawma idin tu'raduna La takhfa minkum khafiyah Kata beliau Introspeksilah diri kalian Ditimbang-timbanglah Dihitung-hitunglah Hisab ya Qabla an tuhasabu Sebelum kan nanti akan dihisab dan wazinu ampusakum ya ditimbang-timbang dia bilang ini bagaimana saya ini ya dalam kebaikan apa yang telah dilakukan itu menimbang-nimbang ya wazinu sebelum kalian kata beliau antuzanu sebelum akan ditimbang nanti akidah al-sunnah akidah kaum muslimin bahwa di akhiratlah ada namanya timbangan dan al-mizan kita beriman bahwa ada mizan timbangan dan yang akan ditimbang di sana Bapak Ibu sekalian ada tiga pertama adalah amalan kita itu ditimbang nanti yang kedua adalah fisik kita itu ditimbang ajisaduna dan yang ketiga, lembaran catatan amal kebaikan juga akan ditimbang. Kita yakini. Jadi kita semua akan ditimbang. Boleh jadi dan sebagian hadis seorang yang gemuk, yang kekar ditimbang kalau tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Tidak ada timbangannya sama sekali, tidak banyak Dan boleh jadi seorang yang kurus, ya tapi bila ditimbang lebih berat dari orang yang gemuk Kenapa? Nah iman yang ada pada hatinya itu lebih berat Keyakinan Bahkan dalam sebagian hadis Ya Betisnya Ibn Mas'ud yang kurus Ya Yang kurus di waktu yang dilihat oleh para sahabat beliau memanjat sebuah pohon terlihat tersingkap oleh angin kan begitu para sahabat tertawa apa yang tertawakan kata Rasulullah bahwa betis Abdullah bin Mas'ud ini nanti ya akan ditimbang di akhirat akan lebih berat bagi amalan kalian ya begitu sangat berat dan timbangan. Kenapa? Karena betisnya orang yang beriman, betis yang telah yang berjalan melangkah dengan ketaatan bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala akan ditimbang. Maka timbang-timbang dari kita dari sekarang, ya. Dan di sana tidak bisa kita menambah, ada kurangan ditambah, biar pas timbangan nggak bisa biar berlebih nggak bisa lagi mizanul adl timbangan keadilan kemudian kata beliau fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al sesungguhnya akan ringan ya akan mudah nanti hisab kalian di akhirat kelak apabila kalian melakukan apabila kalian melakukan ya atau menghitung dan menghisap menghisap-hisap diri kalian artinya hisap di sini ya bukan ahli hisap ya yaitu menghitung kita menggunakan istilah Arabnya ya jadi kita hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihisab oleh Allah. Tapi orang beriman fasayuhasabu hisaban yasira. Diberi hisab yang ringan oleh Allah. Orang-orang kafir hisab yang berat yaitu munakasah istilahnya ditanya satu persatu nggak ada yang tersembunyi satu persatu dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya tidak ditinggalkan satu pun tidak luput satu pun yang namanya munakasah nah kata Nabi SAW nukisal hisab halak orang yang betul hisabnya itu sangat teliti kan begitu satu persatu dihisab nggak ada yang tersisa celaka binasa nggak ada yang selamat Bapak Ibu sekalian siapa yang akan bisa selamat siapa yang nggak berdosa siapa yang tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat siapa yang tidak bukan kekurangan banyak sekali kekurangan kita banyak sekali kesalahan kita mungkin kita terlalu lupa nggak ingat lagi kita tapi catatan amal kebaikan dan kejahatan kita itu telah merekap hal itu semua La yugadiru sahiratan wala kibiratan illa ahsaha kata Allah Tidak meninggalkan satupun yang kecil dan besar kecuali dihitung semua Dicatat semua Jadi Allah tidak pernah ya luput Memperhatikan Malaikat tidak pernah lupa mencatat perbuatan dan amalan kita Nah timbang-timbang diri kita dari sekarang agar hisab kita nanti lebih ringan. Nah, Watazayyanu lil ardil akbar persiapkanlah diri kalian dalam menghadapi atau untuk datang menghadapi Allah pada hari yang begitu besar dahsyat kita akan dihadapkan kepada Allah semua manusia. Yauma tu'raduna 'ala Allah la takhfa minkum Semua kita akan dihadapkan kepada yaumul ard maka di antara satu perkara yang kita yakini pada hari akhir yaumul ard yaitu kita akan dihadapkan semuanya kepada Allah. Semua kita dihadapkan. Dan di padang mahsyar tersebut manusia dihadapkan dan menghadapi kondisi yang begitu dahsyat dan mereka dalam kondisi seperti mereka dilahirkan pertama sekali. Gak ada yang menutupi tubuh mereka. Seperti pertama sekali dilahirkan. Dihadapkan kepada Allah. Nah, Watasayyanu persiapkanlah diri Tuhan itu. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak akan dihadapkan kepada Allah seluruhnya dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian dari amalan kalian. Semua akan dibentangkan catatan amal-amal kebajikan dan kejahatan itu. Sebagian ulama kita juga menjelaskan seperti Hasan Al-Basri rahimahullah qal la talqal mu'min illa yuhasibu nafsah. Kamu tidak menjumpai seorang mukmin pun kecuali selalu mengintrospeksi diri. Sampai dalam hal-hal perkataan, bahkan makanan dan minuman dia tanyakan. Ya, pada dirinya, ma aradtu bi kalimati? Apa yang saya inginkan dengan perkataanmu? Ini sombong seperti itu. Kalau saya berbicara apa yang saya inginkan ini? Jangan-jangan perkataan ini yang menambah saya celaka, binasa, atau membuat fitnah, atau menumbuhkan kebencian di antara saudara saya, atau aku menjadi bumerang dan akan menghujat saya. Dia tanya itu. Kemudian juga, wa ma'arat tu Apa yang saya inginkan dengan saya makan ini? Sampai juga mengatakan wa ma'arat tu bisyurbati apa yang saya inginkan dari minuman ini. Dia minum kan begitu. Wal fajir orang yang fajir, orang yang fasik, ya, orang yang jelek adalah yang di kuduman dia terus berjalan terus berjalan di permukaan bumi ini ya tapi dia tidak pernah melakukan apa introspeksi diri ini orang yang celaka. Bapak Ibu sekalian minta Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan dalam sebagian perkataannya, "Innal abda la yazalu bi khairin makana lahu wa'irun min nafsi wa kanat al-muhasabatu min himmatihi." Seorang hamba senantiasa dalam keadaan baik senantiasa menjadi orang yang baik selama masih ada dalam dirinya jiwanya wa'id yaitu yang memberi nasihat kalau ada sesuatu atau mungkin dia melenceng atau sesuatu keinginan dia ada ya sifat takut dalam dirinya pengagungan kepada Allah intabih waspada jangan kamu lakukan itu wa'id nafsi ya jiwa beriman seperti itu Makanya begitu kita ada keinginan sedikit melakukan perbuatan dosa dan maksiat atau terjerumus, itu biasa hati yang beriman itu dia gemetar itu Ada rasa takut, gemetar itu Nah ini berarti warning ini, warning. Maka hati-hati waspada. Berarti tinggalkan yang seperti itu. Maka kata Nabi SAW, Al-ithmu marhaka fi nafsik wa taraddada fi salat dosa itu apabila dalam jiwamu ada bin nafsi, ada keraguan, ya bin nafsi, ya bisikan yang negatif. Kemudian watarat dada pisodok, duk-duk gitu ya dalam hati. Ini berarti pertanda sesuatu yang tidak beres. Nah, selama itu masih ada dalam diri kita itu masih diharapkan kebaikan. Kemudian kata beliau dan perhatian dia selalu untuk mengintrospeksi diri. Dia selalu melakukan hal itu. Himmatuhu, ya. Dia selalu memperhatikan untuk memperbaiki jiwa yang bahasa bertunas. Banyak perkataan para ulama kita tentang hal ini yang menjelaskan akan ya keberkahan mereka terhadap jiwa itu sendiri. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apa manfaat atau urgensi kita melakukan muhasabah nafs banyak sekali manfaatnya ya yang pertama tadi dalam perkataan ya Umar bin Khattab tadi bahwa hisab kita di akhirat kelak akan lebih ringan ya akan lebih mudah bila kita di dunia ini menimbang ya dan menghitung dan melakukan introspeksi yang pertama. Fa'inau ahwanu alaikum an tuhasibu anfusakum an tuhasabu ghadan idza hasabtum anfusakum al-yawm kata Umar bin Khattab. Akan ringan bagi kalian nanti hisab di akhirat kelak apabila di dunia kalian melakukan introspeksi diri. Yang kedua merupakan sebab ya kesucian jiwa dan hati tadi. Jadi sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim tadi bahwa tidak akan mungkin hati ini akan menjadi sehat dan baik kecuali dengan dia introspeksi diri dan tidak mengikuti selera atau hawa nafsu dari jiwa tadi. Menyelisih keinginan hawa nafsu tadi. Jadi jiwa ini akan suci dengan muhasabah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad man dassaha. Bila jiwa telah suci maka itulah keberuntungan aflah. Dan bila kotor ternodai maka itulah kerugian dan kebinasaan jiwa tersebut waqad khaba man sungguh merugi dan yang celaka orang yang mengotori jiwa tersebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih sungguh telah beruntung orang yang mensucikan ya orang yang mensucikan jiwanya dan berzikir menyebut nama Rabbnya dan juga melakukan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang menjelaskan akan keutamaan introspeksi diri yang merupakan usaha dan amal ibadah untuk mensucikan jiwa kita bahwa para nabi ya selalu mengajak kepada tazkiyatun nufus. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada umatnya Al-Qur'an dan ilmu agama udah untuk mensucikan jiwa mereka.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 Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bila jiwa telah suci, maka kesucian jiwa tersebut merupakan sebab untuk untuk masuk surga. Karena yang masuk surga itu orang-orang yang telah bersih jiwanya. Ya. Kalau jiwa masih ada noda maksiat dan dosa atau jiwa yang belum suci maka belum berhak masuk surga. Makanya begitu penghuni surga ya masuk ke dalam surga maka Allah mengatakan ya tibtum dalam yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa may ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula Barang siapa yang datang ya, Menjumpai Allah pada hari kiamat ya, Barang siapa yang meninggal Sedang ia telah melakukan Dalam keadaan beriman dan telah melakukan amal soleh Maka mereka itulah bagi mereka derajat yang tinggi dalam surga Jannatu adnin adalah surga adat yang mengalir tajri min tahtihal anhar khalidina fiha yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya kekal di dalamnya wadzalika jazaa'u man tazakka itulah balasan bagi orang yang telah mensucikan jiwa Lalu bagaimana jiwa kita akan suci? Bagaimana jiwa kita akan selamat kalau kita tidak muhasabah Tuhan, tidak sesuatu Begitu juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin dan digiringlah orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Rabbnya pada surga ya berbondong-bondong sampai apabila mereka apabila mereka telah sampai pada surga atas surga telah dibuka pintu-pintunya maka penjaga surga itu mengatakan kepada mereka mengucapkan salamun alaikum keselamatan atas kalian kenapa tibtum kalian telah suci dan telah baik ya pada huluha khalidin masuklah ke dalam surga itu dan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya Di antara keutamaan muhasabatun nafs adalah bahwa dengan melakukan muhasabatun nafs sebagai menjelaskan tadi bahwa hati akan suci. Ya. Jadi obat untuk penyakit hati yang disebabkan oleh jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan itu adalah muhasabatuha sebagaimana dalam perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tadi. Wahai ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini atau bagaimana kiat kita muhasabatun nafs? Bagaimana kita dalam muhasabatun nafs Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahwa dalam kita muhasabatun nafsi itu atau sebelum ya dijelaskan hal itu kita sebutkan terlebih dahulu bahwa muhasabatun nafs itu terbagi dua ada dua cara kata beliau ada nau'an muhasabah sebelum beramal dan muhasabah setelah kita beramal. Akan jelaskan nanti ya. Jadi kita muhasabah setelah atau sebelum beramal dan sesudah beramal. Gimana caranya? Sebelumnya Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, langkah-langkah atau kiat-kiat untuk kita muhasabah jiwa kita. Pertama kata beliau, yang pertama yang harus kita lakukan dan kita introspeksi diri kita adalah tentang sikap kita atau amalan kita terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi kita tanyakan kepada diri kita kewajiban-kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah. Ya. Kewajiban agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudahkah kita lakukan atau masih ada kekurangan di sana? Ya, kekurangan di sana di amalan tersebut masih ada kekurangan dalam amalan tersebut banyak kewajiban agama terutama yang sholat wajib ya kan kemudian puasa di bulan Ramadan kemudian kalau kita punya harta mengeluarkan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kalau kita tanyakan pada diri kita wahai jiwa sudahkah kamu melakukan kewajiban itu kalau ada kekurangan maka dengan segera dilengkapi. Kalau ada kesalahan dengan segera diperbaiki. Baik dengan mengkobok atau memperbaiki. kata beliau. Ini yang pertama. Jadi yang pertama sekali kewajiban ini. Kewajiban kepada Allah, ya. Kewajiban kepada uh, agama ini. Bahkan juga kewajiban istrinya pada suami atau suami pada istri. Kan begitu kewajiban yang wajib. Itu di kita lakukan muhasabah ya. sudahkah kita tunaikan dengan baik atau masih ada kekurangan di sana sini kalau ada kekurangan dilengkapi kalau itu tidak bisa dilengkapi harus diganti ya diganti seperti itu nah ini yang pertama kemudian kata beliau mengintrospeksi diri muhasabatun nafs dalam hal-hal larangan ya al-manahi hal-hal yang terlarang kita tanyakan pada diri kita wahai jiwa apa yang telah kamu lakukan ya mungkin dia melakukan hal yang terlarang perbuatan dosa dan maksiatnya dan itu jelas terlarang ada perintah ada larangan ada kewajiban ada larangan nah, kita tanyakan apa yang telah kamu lakukan wahai jiwa dosa pada Allah dosa mungkin pada suami ya atau suami pada istri atau pada tetangga atau mungkin ya salam pada anak kan begitu kurang tidak memberikan hak begitu atau dalam banyak hal yang kesalahan-kesalahan dilakukan perbuatan dosa dan maksiat lalu bagaimana kita muhasabah ya kita tanyakan lalu bagaimana kita melengkapi, maksudnya e, memperbaiki, membenahi atau menghapus kesalahan-kesalahan itu. Maka bila kita lakukan hal itu kita akan senantiasa termotivasi untuk beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus ya kejelekan atau hal-hal yang terlarang itu atau dosa dan maksiat itu. Ya, kesalahan tersebut. Karena Rasul menjelaskan, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan. saya akan menghapuskan dan berakhlak mulia kepada sesama manusia dan berinteraksi pada mereka. kemudian kata beliau, yang perlu juga kita muhasabah diri kita ini yaitu atas kelalaiannya. Ya, jiwa yang lalai, lalai beribadah, lalai untuk zikir, lalai menunaikan ya, kewajiban, lalai kepada Allah. Ya. Jarang zikir kan begitu tapi sering menyebut orang lain jarang zikir menyebut Allah zikir pada Allah tapi sering menyebut manusia kan begitu jarang kita tafakur untuk akhirat tapi terus dalam benak pikiran kita bagaimana dunia ya terus kita membenahi penampilan fisik kita penampilan masya Allah ya dijaga tapi ternyata hatinya tidak pernah perhatikan lalai membenahi hati Nah itu semua harus dilakukan. Kita muhasabah. Ya. Jadi kelalaian kita dalam banyak hal kelalaian kita. Bahkan ya, kebanyakan manusia ini dalam kondisi lalai. Tanpa banyak pelajaran dan nasihat yang langsung kita dengar, dan kita lihat dalam hidup ini, tapi hati juga tidak tersentuh. Ya. Kenapa? Nah ini perlu dipertanyakan, ada apa ini? Sampai kapan kelayan-kelayan ini akan menyertai diri ini? Ya. Bahkan kata para ulama di antara penyakit hati itu kelalaian. Sehingga bila datang ya ajal maka kita pasti menyesal nggak ada lagi kesempatan untuk bisa ya, membenahi diri dan memperbaiki amalan. Maka bila itu kita dapat terpilih saya dalam hal ini, maka banyak dikit pun menghadap bergegas untuk meraih nilai-nilai kemuliaan dan akan amal soleh. Kemudian juga kata beliau dia mengintrospeksi dirinya dalam perkataannya. Ya. Keperkataan apa yang keluar dari mulutnya itu harus diintrospeksi, ditanyakan apa yang telah terlontar dari mulutnya itu kebaikan atau kejelekan. Artinya apakah ini menguntungkan dia memberi mendatangkan manfaat untuk diri dia atau orang lain atau merugikan dia atau orang lain. Kemudian kaki yang dilangkahkan kemana dia angkatan kaki itu? Pada ketaatan atau tempat maksiat dan dosa, zubillah. Atau tangan ini mungkin memegang sesuatu yang haram atau mengambil sesuatu yang haram. ya. Artinya anggota badan kita ini, indera kita ini mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan begitu. Itu semua harus diintrospeksi. Ya. Maka dalam hal ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk ya kiat untuk kita melakukan introspeksi diri karena pada diri kita ini ada pintu-pintu yang akan masuk ke dalam hati kita pintu yang lewat pintu tersebut bermacam kerusakan, bermacam ya penyakit akan masuk ke dalam hati. Ada tujuh apa? Tujuh pintu. Yang ini juga semua anggota badan kita. Yang pertama yaitu mata. Yang kedua telinga kita. Yang ketiga mulut. Yang keempat al-farj. Ya. Yang ke lima yang keberapa itu? Eh, lima yaitu iat tangan yang ke yang keenam adalah region Tadi disebutkan tujuh ya, jadi enam ya sebutkan enam beliau Mata, telinga, mulut, al kemaluan, aliyat, tangan, kemudian ar kaki Itu enggak? Enam ya Ini anggota badan ini Ini kalau tidak kita apa namanya itu kita perhatikan tidak dimuhasabah maka disitulah akan masuk ya bermacam e, apa namanya itu hal-hal yang akan merusak hati dimanfaatkan oleh syaitan mata apa yang dilihat ya tanya mata ya apa yang telah kamu lihat kan begitu kemudian telinga apa yang telah didengar mulut apa yang telah dimakan apa yang masuk lewat mulut tersebut yang halal atau yang haram atau mulut yang dalam ada lisan apa yang telah dia ucapkan apakah masih banyak menyebut manusia daripada menyebut Allah atau menebarkan ya mengadu domba menggunjing riba dan seterusnya ya kemudian al-farj Waliyazubillah zaman sekarang ini Na'udzubillah min dalik Manusia menjual kehormatan dirinya demi mendapatkan dunia yang hina dina. Waliyazubillah zaman saya fitnah syahwat luar biasa. Perut dan syahwat fitnah perut dan juga kemaluan ini sangat berbahaya. Nah, maka dilakukan introspeksi diri terhadap anggota badan tersebut yang tangan apa yang diambil apa yang dipegang ya apa yang ditulis apa yang ditulis itu di grup-grup WA itu apa betul nggak kalau dahulu memang belum ada seperti itu di ya mungkin lagi mungkin apa namanya itu sharing nggak tahu siapa temannya nggak tahu itu di WA atau hanya ya menebarkan gosip kita sini kan begitu itu kan siapa yang nulis kan tangan itu yang nulis itu dihitung wahai tangan apa yang kamu tulis itu Facebook ya macam-macam Twitter WA dan sebagainya itu harus bahasa dan juga mata apa yang terlihat dalam dalam dunianya yang namanya sekarang itu ya dunia apa istilahnya jaringan sosial kan begitu ya Nah, ini perlu diperhatikan. Mungkin kita menganggap hal yang sepele. Enggak sepele ini permasalahan yang perlu serius ini. Harus dicermati dan harus kita muhasabah. Ya. Kaki juga melangkah kemana? Nah, ini semua harus diperhatikan. Karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka nilai yang akan dimampangkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah Menjaga seluruh anggota badan tersebut merupakan Faktor utama kebaikan seorang hamba Dan mengabaikan ya, Itu adalah Sebab utama yang akan mendatangkan Seluruh kejahatan bagi dirinya Sehingga Allah subhanahu wa menyebutkan Kullil mu'minina min من wa ويحفظ furujahum kan begitu katakan para orang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka begitu juga bagi kaum wanita ya. menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan mereka orang beriman kemudian juga kaki dijaga jangan sampai melangkah pada suatu tempat yang haram atau dengan penuh kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu berjalan di permukaan bumi dengan apa? Maraha, sombong, angkuh, ya kan? Teman-teman banyak duitnya misalnya atau mungkin orang yang diberi kekayaan oleh Allah melihat dengan segala keangkuhan dia berjalan segala gaya kesombongannya ya seperti itu nggak boleh Innaka lan takhriqal arda wal yatablugha jibala. Kamu tidak akan bisa itu menembus ya bumi itu dan sampai pada puncak apa namanya itu oh, oh, gunung itu ya, puncak gunung itu ya, siapa kita manusia yang begitu ya berasal dari setes air yang hina dan juga isi perut kita semuanya adalah ya menjijikkan kan begitu lalu siapa kita kalau kita tahu apa isi perut kita waduh kalau itu baunya keluar itu nggak tahu mungkin nggak ada yang kamu duduk di sini ya kan nggak akan ada kita mau ataupun kalau seandainya dosa itu punya bau gitu bau ada baunya atau kelihatan mungkin langsung ya efeknya reaksinya mata yang melihat anu benjol misalnya di atas mata ya kan itu nggak akan pernah ada usaha yang kita yang hidup di permukaan yang keluar. Lalu siapa kita? Maka itu perlu dilakukan ya introspeksi diri. Begitu juga ya pandangan kita, pendengaran. Kata Allah Subhanahu wa taala wala taqfu fil wa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak memiliki ilmu pendengaran, penglihatan, hati semua itu akan dipertanyakan atau diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Begitu juga perkataan tadi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku dalam mereka mengatakan perkataan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Nah, itu semua harus kita introspeksi, kita muhasabah. Mumpung kita masih di dunia, ya bisa melakukan perbaikan, bisa merevisi, ya kendati apa yang ditulis dalam lembaran yang e, ditulis oleh para malaikat yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa memohon kepada keampunan kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah muhasabah nafs ini ya. Selanjutnya juga di antara kiat muhasabah nafs yaitu setiap gerak-gerik kita, perkataan yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, itu hendaknya kita menanyakan kepada diri kita dua pertanyaan dan kedua pertanyaan ini juga nanti akan dilontarkan kepada kita masing-masing di akhirat kelak. Pertanyaan yang pertama, bila kita beramal berbuat begitu, tanyakan. Yaitu lima ada fa'alti ayatul nafs Limada? Kenapa? Atau untuk siapa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Yang kedua, pertanyaannya redaksinya adalah Kaifa fa'al? Bagaimana kamu melakukan hal itu? Jadi ada tujuan, ada cara begitu. Jadi pertanyaan yang pertama, Bila kita melakukan suatu amalan Mengatakan suatu ya perkataan Kita tanyakan Kita bicara dan amal itu siapa ini Lima, kenapa kita lakukan Apa yang menjadi Pendorong kita melakukan Apa tujuan kita melakukan Karena kita diciptakan untuk beramal, beribadah Kemudian di dalam kita beramal berkata dan juga berbicara melakukan ya, kegiatan-kegiatan eh, ketaatan atau amal-amal ketaatan kepada Allah, kita tanyakan bagaimana kita melakukan hal itu. Artinya apa yang menjadi panduan dan tuntunan kita dalam hal ini? Tentu jawaban yang pertama adalah ya, tujuan kita beramal, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan ridha Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan kita. Yang kedua, jawabannya yang menjadi panduan dan tuntunan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beramal, kita tanyakan, wahai jiwa, kamu beramal, apakah telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Itu ditanyakan. Jangan ditanyakan apakah kamu telah sesuai dengan selera manusia atau budaya dan kan begitu. Sebagian kan mencukupkan apa yang diwarisi dari yang cukup. Tidak bertanya apa yang saya lakukan ini sudah dengan tuntunan Rasulullah. Itu termasuk muhasabatun nafsi. Karena itu yang bermanfaat. Ya. Itu yang akan mendatangkan manfaat. Sehingga kata para ulama, ya, bahwa tidak satupun dari amalan dan perbuatan dilakukan seorang hamba kecuali akan dibentangkan, dilontarkan ke dalam eh, dibentangkan di hadapannya lembaran dua lembaran dua catatan yang di dalam terdapat dua pertanyaan. Yang pertama lima fa'alta, yang kedua kaifa fa'alta. Jawaban yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يفعلون maka demi Rabbmu niscaya kami akan menanya ya, mereka seluruhnya terhadap tentang apa yang mereka kerjakan akan ditanya oleh Allah ya. kenapa kamu lakukan kenapa kamu sampaikan ya kenapa kamu berbuat seperti itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya kalau itu tujuannya ikhlas, ya ini yang bermanfaat. Kemudian juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin." Sungguh kami akan menanyakan ya orang-orang yang ursila ilaihim yaitu umat yang diutus padanya siapa para rasul. Wa la nas'alanna al-mursalin juga akan menanya. Akan ditanya oleh itu mursalin yaitu para rasul. Disampaikan dari risalah Allah dan kita yang diutus Rasul kepada kita ditanya ada kamu ikuti Rasul dah atau tidak itu ditanya itu nanti kalau nasalan al mursalin kalau nasalan ladin al ursila Ilahim, jadi ditanya umat Islam kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengutus kepada mereka Rasul kalau mengikuti Rasul tidak beramal sudah dengan tuntunan Rasul atau tidak itu ditanya Rasul juga tanya ya Rasul hal balak disampaikan dari sana ditunaikan dari amanah. Ya kita meyakini, meyakinkan bahwa Rasul telah menyampaikan risalah dan amanah tersebut. Bapak Ibu sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, Tadi dijelaskan bahwa muhasabatul nafs ada dua. Yang pertama sebelum beramal dan yang kedua sesudah beramal. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan ya sebelum beramal kata beliau ada berapa hal yang perlu dipertanyakan yang pertama kita harus bertanya apakah amalan ini sebelum beramal ya, apakah amalan yang akan atau yang ingin saya kerjakan saya mampu tidak melakukan? Ini yang pertama pertanyaannya. Berarti kalau mampu, ya sta'in billah. Kalau tidak, jangan memaksakan diri. Baik. Yang kedua, apakah amalan tersebut mana yang lebih utama ditinggalkan atau dilakukan? Karena terkadang ya ini kenyataan seperti itu kita para oh, terus nyata. Aduh kenapa saya lakukan ya? Kan begitu kan? Pernah seperti itu? Ya banyak seperti kita ini ya. Ada yang kadang-kadang ilmu Oh iya ya, kenapa kok saya lakukan seperti itu? Tapi kalau dia sebelum beramal ini amalan ini kok kelihatannya baik, tapi kok kalau saya lakukan mungkin akibatnya begini kan begitu. Kalau saya tinggalkan mungkin saya selamat. Nah, kalau orang yang apa namanya itu orang yang e, selalu mentrospeksi diri dan beramal, dia tidak akan ceroboh seperti itu. Apa yang dengan sulit? Nah, tanyakan dulu. Jangan-jangan amalan ini ya banyak menimbulkan hal yang tidak baik sehingga ditinggalkan lebih baik dikerjakan atau sebaliknya. Nah, kemudian kata beliau yang ketiga pertanyaan sebelum kita beramal ini apa yang mendorong saya melakukan amalan ini? Apa yang mendorong saya? Apa? Ya, apa namanya itu niat yang saya harapkan dari amalan ini apa? Bersedekah berinfak ini mampu punya duit dan insya Allah ya saldo pertimbangan ini eh, pasti baik ya sedekah tapi ternyata kalau dia bersedekah ingin dikatakan bahwa ini orang ini masya Allah dermawan sekali kan begitu tapi yang mendorong dia bukan karena Allah maka mundur jangan lakukan karena tidak ada manfaatnya sedekah itu ya tidak ini Allah ini Allah Subhanahu wa taala kenapa karena ada ikhlas pada Allah ya dikatakan apa orang ini dermawan sekali kan begitu atau dia bangga atau dia agar dia dipilih menjadi apa? Kan banyak sekarang ini. Ya. Kalau banyak dekat-dekat kampanye atau mungkin pemilihan kan banyak semua itu ramai itu. Datang ke masjid berikan bantuan macam-macam. Tapi yang mendorong dia bukan ikhlas lillah tapi apa? Ikhlas untuk mendapatkan kursi kan begitu. Dia mengorbankan habis habis-habisan harta yang miliaran mungkin dia atau dia apa dia berikan agar dia lolos sampai sampai jabatan kursi yang panas itu ya kan apa yang mendorong dia bukan dia sehingga di akhirat telah ditanya orang yang di antara yang pertama sekali akan diazab sebelumnya yang lain-lainnya adalah masukkan ke neraka ada tiga orang kan begitu yang ahli baca Al-Quran orang berilmu orang yang mujahid orang yang dermawan, punya harta. Semuanya mengatakan, ya kami ya Allah membaca Al-Quran kenamu ya Allah. Yang satu mau kami berjihad kenamu ya Allah. Yang satu ya mengimpakan harta kenamu ya Allah. Kalian kadab kata Allah, kadab Kalian bohong. Tidak bisa lagi kita menurut saya Allah. Dan di dunia mungkin kita bisa, ya mungkin berhilah kan begitu. Tapi di akhirat nggak bisa lagi. Semua udah kalian kadab. Allah tahu ya'lamu khafinat al ayun al ayun wa ma tukhfi sudur pandangan mata yang khianat dan juga apa yang disembunyikan hati Allah tahu ternyata mereka berbuat dahulu di dunia liyuqal annahu qari ahli baca qari kan begitu kemudian yang kedua liyuqal annahu mujahid yaitu syuja atau jari rajulun pahlawan atau pemberani kan begitu yang ketiga dikatakan liyuqal annahu atau jawab yaitu orang yang dermawan, orang yang ya suka memberikan begitu. Semua itu telah didapatkan di dunia. Manusia telah mengatakan masya Allah si bulan, masya Allah. Udah, fasuhibah ala wajihi wa uqiya waliyazubillah diseret orang tersebut dengan wajah yang terlungkup kemudian dilemparkan ke neraka waliyazubillah Nauzubillah min dzalik. Enggak ada artinya. Maka hitung-hitung ya. Tanya dulu pada diri kita apa yang menyebabkan kita untuk melakukan hal itu. Kemudian juga terkadang amalan itu amalan yang berat, dan bisa kita lakukan sendirian. Berarti kita bertanya, kalau saya lakukan ini nggak bisa sendirian, ada nggak orang yang bisa membantu saya? Seperti dalam kita beramal ini, dakwah ini berat ya kan? tapi sebagian yang penting ya penting kita buat proyek ini maksudnya saya tapi ternyata hamba itu orang gak bisa sendirian Tuhan orang lain saudara yang lain ada gak orang yang membantu kita menolong kita dalam menjalankan proyek yang atau kegiatan dakwah atau yang lainnya jangan dipaksakan kalau kita tidak mampu ternyata tidak ada yang bisa berikan bantuan ya kenapa kita harus memaksakan diri nah ini yang harus perhatikan Ini yang di berapa poin? Empat poin sebelum kita beramal. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesudah kita beramal ada juga tiga ya tiga poin yang perlu kita pertanyakan juga. Ya, tiga poin yang perlu kita pertanyakan terhadap diri kita setelah kita beramal. Tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya, ini sangat penting sekali. Yang pertama, terhadap ya kita mengintrospeksi amalan atau ketaatan yang kurang optimal dilakukan, kurang sempurna. Jadi kita beramal, mungkin di sana banyak kekurangan, terutama yang berkaitan dengan apa? Hak kita kepada Allah dalam beramal apa kewajiban kita pada Allah dalam beramal. Kata Imam Sekurangnya ada Itu Ya lima perkara atau enam perkara yang harus kita perhatikan setelah kita beramal Kita ingin mengukur ini Ya apakah amalan kita ini telah sempurna optimal untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ini hak kita. Jadi kewajiban kita dalam beramal kepada Allah itu ada enam perkara. Yang pertama ditanyakan saya telah beramal ini Sudahkah saya telah ikhlas dalam beramal kepada Allah? Ini kewajiban kita kepada Allah. Ikhlas yang pertama. Setelah ikhlas, Alhamdulillah, ya, hendaknya kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dari Allah, pertolongan dari Allah, ya keikhlasan. Yang kedua, ya yaitu di dalam kita beramal Sudahkah kita secara optimal memberikan nasihat An-nasihah lillah dalam beramal Apa maksudnya? Gimana bisa kita berikan nasihat kepada Allah dalam beramal? An-nasihah Berikan nasihat pada Allah dalam beramal itu maksudnya sudahkah kita di dalam beramal ini betul-betul yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala perintahnya dan juga larangannya. Apakah kita melakukan ketaatan itu telah sesuai dengan aturan Allah Rasulnya? Tidak lakukan dengan segala apa namanya itu kebaikan dan ketulusan hati kita dan niat kita. Itu namanya nasihah Ya, dalam beramal. nasihatillah ketaatan kepada Allah. Atau ketaatan kita masih ya separuh-separuh saja. Fifty-fifty. Ya, ketaatan kepada Allah tentu juga masih ingin apa? Ketaatan kepada hawa nafsu kan begitu. Ini. Ini yang kedua. Yang ketiga hak kita di dalam beramal kepada Allah adalah mentaati Rasul. Sudahkah kita dalam beramal ini, amal yang salah kerjakan ini, saya sholat ini. Ya. Tapi sholat saya ini sudah sesuai dengan sunnah Rasul, tuntunan Rasul atau belum? Itu ditanyakan. Terus setelah kita beramal. Yang ketiga itu ya. Kemudian yang keempat, Sudahkah kita di dalam beramal telah merealisasikan makna martabatul ihsan? Ihsan tingkatan agama yang paling tinggi. Rasul ditanya apa itu arti ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu bahwa kamu beramal beribadah itu seolah-olah kamu melihat Allah jika kamu yakin dan kamu yakin tidak bisa melihat Allah dan jika kamu tidak mampu melihat Allah dan di dunia tidak ada seorang yang mampu melihat Allah ya maka yakinlah Allah pasti melihatnya jika hanya demikian maka di dalam kita beramal amalan ibadah yang saya lakukan ini apakah makna yang seperti itu telah hadir atau telah ter realisasi dalam ibadah saya pengagungan kepada Allah ya memaknai atau uh, dalam diri ini pengagungan sehingga kualitas ibadah harus ditingkatkan ya kekhusukan sebab kita beribadah kita yakin Allah sedang memperhatikan kita atau amalannya asal-asalan kan begitu Nah ini martabatul ihsan. Atau di sisi lain adalah kita memahami bahwa apa yang saya lakukan semata-mata kebaikan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkara yang kelima ya sudahkah kita di waktu beramal ya setelah beramal ini apakah beramal ini hanya semata-mata karena keahlian kita ya kepintaran kita kekuatan kita kehebatan kita atau kita beramal ini semata-mata pertolongan dan karunia dari Allah jadi kita bersaksi meyakini ya meyakini dan berikrar bahwa saya beramal ini itu semata-mata adalah apa karunia dan taufik kemudahan dari Allah itu minnah memberi dari Allah la haula la quwata illa billah enggak ada daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala wajib ya kita yakin sehingga apapun amal ibadah kita Terkadang kita beramal kita memperkirakan ini berat sekali kan begitu. Tapi ternyata diberi kemudahan oleh Allah dengan mudah kita melakukan. Bukan demikian. Menurut produksi kita kok mampu siapa lakukan Tapi bismillah ternyata kita bisa Kenapa? Karunia dari Allah Minnah minallah Nah, baik Kemudian Ya, yang terakhir Ini sudah kita Setelah beramal ya Dalam amalan tersebut Itu Meyakini adanya kekurangan Dalam amalan tersebut Taksir Dan ya siapapun kita rasanya belum mampu untuk bisa sempurna ya 100% beramal ya. Rasul mengatakan ilmu fa'innahu lan tuhsu fa'innakum lan tuhsu ma'amartukum diketahuilah dan tidak akan mampu melakukan semua yang aku perintahkan ya pasti banyak kekurangan di sana Nah jika itu kekurangan pastinya kita semua mohon keampunan kepada Allah terus berusaha memperbaiki bukan kemasa sombong itu dengan amalan yang kita lakukan ya ini yang pertama ya. Jadi tentang optimalisasi amalan tersebut sudah optimal atau belum. Nah, baik yang kedua ini juga waktu ya. kemudian yang tersisa nanti kita akan jawab. Kemudian yang kedua terhadap amalan dia kata Ibn Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengintrospeksi diri terhadap amalan yang telah dia kerjakan. Ya. Apakah dia koreksi lagi? Apakah amalan ini meninggalkan amalan tersebut, tidak melakukan amalan tersebut lebih baik daripada melakukan? Masih ditanya. Jadi amalan yang dia lakukan ini, jadi iya jangan-jangan amalan saya ini yang kurang optimal kemudian seandainya saya tidak lakukan mungkin lebih baik kan begitu nah ini dia lakukan itu introspeksi jadi kata beliau an yuhasiba nafsa ala kulli amalin karena tarbu khairan lagu minta jadi dia kalau seandainya dia tinggalkan amal yang telah dia kerjakan itu tentu lebih baik bagi dirinya nah kemudian yang terakhir dia mengintrospeksi dirinya terhadap amalan yang mubah. Amalan yang biasa saya mubah. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita menganggap ya ini kan boleh saja, boleh-boleh saja kan mubah, tidak ada larangan, tidak ada perintah kan begitu. Tapi ingat, orang mukmin dia tidak ya, membiarkan amalan dan perbuatannya berlalu begitu saja tanpa perhitungan. Ya. Maka kalau dia pun melakukan perkara-perkara yang mubah, dia tetap menanyakan pada dirinya, apa pertanyaannya? Apakah dia melakukan sesuatu yang mubah itu untuk mengharapkan Allah dan negeri akhirat? Sehingga kalau dia melakukan hal itu, dia akan beruntung. Jadi yang mubah itu akan menjadi nilai ibadah. Yang mubah akan menjadi nilai ibadah bila disertai niat tadi atau semata-mata hanya ingin keuntungan duniawi sendiri. Dan itu tidak bernilai ibadah. Tapi dia tidak berdosa. Tapi dia rugi. Kenapa rugi? Emang kan begitu. Kalau sudah dia niat kan, dia malah menjadi ibadah dan ketaatan Contoh Bapak ibu sekalian. Dia makan. Makan wajib atau haram? Oh tidak makan ya terus Siapa yang minta makan dan begitu. Boleh-boleh saja nggak makan. Ya kalau punya nggak boleh makan kan begitu, usah makan. boleh-boleh saja. Tapi kalau dia niatkan dalam makannya itu, dia niat saya makan. Bismillah, tapi niat saya makan. Ya, biar uh, apa namanya tubuh terasa sehat, kuat, sehingga bisa beribadah. Makannya itu menjadi nilai ibadah asalnya biasa-biasa saja? Iya, dia beruntung mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena disertai dengan niat baik tidur gitu. Dia cepat tidur, begitu sholat isya akan makan malam sejenak tidur dia tidur langsung jam 8 tidur kenapa saya cepat tidur saya tidur ya berdoa kepada Allah kemudian setelah itu ya, dia memohon ya Allah bangunkan saya ya Allah sebelum fajarkan begitu seperti kamu saya ini cepat tidur ini agar bisa cepat bangun sebelum fajar terbit saya bisa beribadah yang mulai kan begitu mungkin dua rakaat atau empat rakaat tidurnya itu bernilai ibadah ya bernilai ibadah tidur itu bernilai ibadah ya, Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga kalau dia bekerja beramal bekerja bisnis hanya sekedar hanya mencari dunia saja tapi dia niatkan saya bekerja ini ya Allah bisnis ini dunia hal yang murah. Tapi saya niatkan mudah-mudahan saya dapat rezeki dan saya ingin pergi naik haji kan begitu. Ibadah nggak itu? Ibadah. Buntung dia. Nah itu perlu diintrospeksi. Jadi tiga perkara tersebut setelah kita beramal tentang optimalisasi amalan tersebut ya tentang hak-hak Allah yang dijelaskan tadi kemudian terhadap amalan yang dikerjakan kemungkinan ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah terhadap perbuatan atau amal-amal yang mubah apakah dilakukan karena juga mendapatkan ridho Allah atau tidak. Kalau seandainya dia melakukan karena ridho Allah dia akan beruntung ya atau mendapatkan kebaikan dia akan beruntung. Kenapa? Karena Allah menjelaskan, karena Rasul menjelaskan innamal a'malu Amalan tersebut sesuai dengan niat. Bapak Ibu sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala itu ya mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya berhubungan dengan waktu yang terbatas mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi saya sendiri dan juga yang mendengar pada kesempatan kali ini tentunya kita memohon kepada Allah ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan pada kita semua untuk bisa ya, melakukan muhasabah nafs setiap saat, setiap detik, setiap waktu dari kehidupan kita. Ya, setiap waktu dari kehidupan kita dan yang demikian mudah-mudahan kita menjadi yang belum di Allah Subhanahu Demikian mohon maaf atas kehilangan dan kekurangan dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi alamin.